muncullah wacana Mesia atau Mesianism. Muncullah wacana Ratu Adil, ya. Muncullah wacana Imam Mahdi. Dan itu di seluruh dunia. Jadi setiap masyarakat punya bahasa sendiri-sendiri tapi idenya sama yaitu turunnya pendekar dari langit. Termasuk di Jawa ada yang namanya Satrio Piningit. Piningit itu artinya dari kata pingit, kalau ditambah IN berarti di dipingit. Bahasa Jawanya piningit. Kalau bulldozer, terus dibilang di bulldozer, bahasa Jawanya binul doser. Gitu ya. Gitu. Itu, itu bahasa Jawa polanya sama dengan bahasa Tagalog gitu ya. Memang seperti itu. Di Filipina juga begitu bahasanya. Nah, Joko Wingit ini menyimpan satu fenomena yang lain karena kata wingit itu adalah sesuatu yang substansinya tidak terletak pada yang tampak atau dalam bahasa Jawa tidak tidak tidak zahirnya tapi sirnya dibaliknya jadi ada dimensi dibalik yang dohir atau dibalik yang yang wujud yang kelihatan itu ada sesuatu dimensi yang dalam bahasa Jawa disebut wingit Nah kalau ada Joko Wingit berarti ada seseorang atau satu gejala dalam masyarakat yang harus kita pahami agak panjang karena ada fenomena-fenomena yang yang tidak bisa didekati dengan teori-teori yang standar yang ada. Maka dia disebut wingit. Jadi wingit itu bisa berlaku untuk benda, untuk orang, untuk keadaan, untuk apapun saja. Jadi kalau ada sore hari, senja, awannya agak gelap, terus anginnya berdesir agak sedikit aneh, orang bilang itu wingit. Kita kangen kepada ibu kita di kampung, sehingga agak tertekan kita oleh rasa kangen itu, kemudian seolah-olah udara malam di kamar kita ikut kepada kerinduan itu dan kita menyebutnya wingit. Itu makanya Joko wingit. Nanti dulu dihubungkan dengan siapa, ada atau tidak. Nah, sekarang Pak Nur Somad akan menjelaskan, Syekh kita akan menjelaskan wacana-wacana mengenai Imam Mahdi. Karena nantinya ada rute-rute, jadi ada kekat, jadi kalau ngomong Joko, Joko Wingit, Satrio Piningit, Imam Mahdi, Mesia, dan lain sebagainya, itu skalanya bukan lagi provinsi. Itu skalanya Bahkan mungkin tidak hanya nasional, itu skalanya dunia. Kalau sudah nanti Dajjal datang di antara dua bukit di kota Madinah, antara kota Madinah dan Mekah, maka itu urusannya dunia karena dari di antara dua bukit itu Dajjal akan akan menerjang seluruh negeri-negeri dan barang siapa tidak taat kepada dia akan langsung kering kerontang pohon-pohonan dan tanahnya sehingga orangnya akan mati tapi barang siapa taat kepada Dajjal maka dia akan mengalami kesuburan dan kemakmuran yang tidak diberani dimasuki oleh Dajjal hanya yang Dajjal nggak berani masuk hanya kota Mekah dan Madinah. Sehingga semua orang di dunia panik termasuk para ulama dan umat Islam. Karena mereka tidak di Mekah, tidak di Madinah, sehingga mereka ada potensi untuk didatangi Dajjal. Untuk Ma'ya tidak ada masalah. Kenapa? Karena Dajjal nggak akan berani ke kita karena kita tidak di Mekah dan tidak di Madinah karena Mekah dan Madinah yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau ada dajjal melihat membayang-bayang, ayo ini. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Ah gitu. Gitu, ayo suwe iki aku gak ta eh, ya, suwe. Soalnya iki aku suwe poso ya, iki ngari ayo kira ayo rek. Gitu loh. Orang maknya ndak ada masalah. Gitu loh. Wong ndak bisa naik gaji. Ka'bahnya suruh dateng loh. Suruh muter di kepalanya gini. Orang iya gampang. Terus kalau Tuhan marah, emang saya anggap itu haji gitu? Ya kan soal teknis ya Allah, itu kan soal teknis. Yang penting kan hati saya haji atau ya perkara yang berputar itu ke pak saya apa Ka'bahnya kan itu soal teknis kan boleh dong ganti-gantian kan gitu kan jadi Tuhan kalau sama orang maknya manduk-manduk oh ya bener bener ya, apa pokoknya gitu kan itu Oke, kita teruskan soal soal. Ah, nanti setelah semua dihancurkan eh, oleh puncak dari imperialisme, puncak dari diktatorisme yang namanya Dajjal, yang sekarang belum mencapai puncak tapi sudah. Jadi sekarang aura dan toksin atau peracunan Dajjal itu sudah berlangsung demikian rupa sehingga jadilah negara Republik Indonesia ini. Sehingga negara ini mengatur satu cara berpikir yang seperti Dajjal Grandaki yaitu menganggap ini ini surga padahal sesungguhnya itu neraka dan menganggap itu neraka padahal sesungguhnya surga maka semua orang mengejar neraka tapi dia merasa itu sedang mengejar surga saya sebenarnya ingin memberi anda salah sahwa salah sahwa jadi dulu Abu Bakar As-Siddiq pernah berpidato penyesalannya terhadap sikap-sikapnya kepada Sayyidina Ali. Judul pidatonya adalah salah, Sahwa Salasah, tiga dan tiga. Saya tidak tahu apakah ada waktu, tapi ini sudah saya cicil di Pati, di Jombang, di Jogja, di Surabaya. Jadi tiga gelombang dan tiga gelombang. Kalau Anda sekarang merasa ada kerusakan, pertanyaannya adalah seberapa rusaknya? Pertanyaan kedua, sejak kapan dia rusak? Apakah berdirinya NKRI itu bagian dari yang dirusak ataukah bagian dari perusakan? Itu itu harus kita cari. Karena NKRI tidak lahir dari dirinya sendiri. Idenya saja bukan ide Indonesia. Ide negara itu bukan ide Indonesia. Itu ide Yunani kuno. Ide trias politika. Ide dari filsafat Yunani dan semua parameter yang kita pakai untuk menilai Jokowi, menilai SBY, menilai apa saja di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang kebudayaan, bahkan cara beragama yang dipakai adalah parameter dan filosofi Yunani. Filosofi Yunani itu kalau bahasanya bahasa Inggris. Kalau teaternya ada Shakespeare. Lenong sehebat-hebat Lenong tidak dianggap teater. Ketoprak sehebat-hebat ketoprak bahasanya luar biasa tidak dianggap teater karena yang teater adalah yang dari Yunani yaitu Shakespeare. Yunani itu artinya asal usulnya, akarnya gitu ya. Padahal di dunia ini ada tiga sesepuh yaitu Nusantara tua, Mesir tua atau dan Yunani tua. Saya pribadi sejak kecil menggabungkan ketiga-tiganya. Saya punya kesadaran Yunani, saya belajar intelektualitas yang sekarang sedang dipelajari oleh semua dokter-dokter dan saya berani bertanding dengan mereka semua tanpa mempelajari S2 filsafat bagian anu itu ya tapi saya sekaligus sekaligus mendialektikakannya dengan kesadaran-kesadaran Mesir yang kemudian berpusat di Timur Tengah yang berinti di Arab Ya, tapi saya juga mengakomodasi apa namanya seluruh yang kita miliki, yaitu Nusantara tua. Orang Sunda menyebut Sunda Wiwitan, orang Jawa menyebut menyebut Jawa, orang Melayu menyebut Melayu, tidak apa-apa. Orang Tagalog menyebut itu Tagalog. Tapi yang penting dari areal yang sama terdapat peradaban yang paling tua dibanding Yunani, dibanding Mesir. Jadi kalau kita ngomong jati diri, tadi saya di tempat Iwan Fals dengan OI, dengan orang Indonesia, fansnya Iwan Fals, ya kita ngomong apa namanya, anda semua kumpul ini teorinya teori yang bikin Anda kumpul ini Yunani. Yang bikin, kalau KC enggak. KC ini gabung, ya Jawa ada, ya Yunani ya ada, karena kita nggak anti Yunani, kita nggak anti Barat. Tapi kata orang di Gunung Merapi, Jawa digawa, artinya Sundanya dibawa, Bugisnya dibawa, Maduranya dibawa, ya Jawa digawa, Arab digarap, Barat diluat. Jadi sekarang Anda jadi orang Jawa, orang Betawi, itu tidak akan pernah punya kemungkinan untuk maju kemanapun. Begitu Anda harus maju, Anda harus jadi orang Indonesia. Lenong sampai kapanpun Lenong itu kemarin. Tidak mungkin ada Lenong masa depan. Meskipun ada inovasi Lenong, tidak akan ada di masa depan. Karena sudah kita bunuh sendiri yang namanya kearifan lokal kita. Sudah kita bunuh sendiri. Jadi kita harus jadi orang Indonesia kan sekarang. Kita nggak bisa jadi orang Jawa. Kalau mau maju ke depan ya harus jadi orang Indonesia. Sementara siapakah Indonesia? Indonesia sekarang adalah Yunani, politiknya ikut Eropa, ikut Amerika. Cara berpikirnya, bikin pendidikannya ikut Eropa, ikut Amerika. Tidak ikut, apa namanya, tidak ikut yang dua yang lain. Begitu Anda sekolah, Anda langsung jadi orang Amerika dan orang Eropa. Begitu Anda umroh, Anda langsung jadi orang Arab. Anda tidak pernah menjadi orang Bugis, Anda tidak pernah menjadi orang Jawa. Jadi tidak ada kemungkinan bagi aslinya orang-orang yang di Indonesia ini untuk mengembangkan dirinya. Karena begitu orang Jawa harus menjadi modern, dia harus meninggalkan Jawanya dan menjadi Indonesia. Betul nggak? Sementara Indonesia itu apa? Indonesia itu semua cangkoan dari Yunani. Lah saya nggak pernah mau dari kecil. Nggak mau saya. Mau sekolah aku. Wong sampean Yunani ya setengah-setengah, gitu. Gitu loh, engko tak tak tantang matematika ya sampean gak iso, aku ya gak iso ngono aku. Gitu. Oke, saya nggak akan perpanjang. Ini yang saya sebut tadi ada tiga gelombang dan tiga gelombang, tapi saya, saya akan utunda ini ngomongnya. Saya akan langsung shortcut ke Imam Mahdi tadi, teman-teman sekalian. Terserahlah itu asal-usul kerusakan itu dari Yunani, apa dari Jawa, apa Sunda, apa dari Mesir, dari Arab, dari manapun terserah. Nanti dulu, nanti kita akan pelajari secara khusus. Tapi yang penting, begitu kerusakan tidak bisa diatasi bersama oleh masyarakat, maka mereka sadar tidak sadar memunculkan fenomena Imam Mahdi, Jokowi, Wingit, dan seterusnya. Nanti kalau dalam wacana tasawuf Islam, Dajjal tadi akhirnya ditandingi oleh turunnya pendekar dari langit yaitu Imam Mahdi. Jadi tidak di DKI Jakarta. Itu ya tapi di dalam skala skala internasional, skala dunia. Nanti saya akan kasih tahu kan bahwa kalau Jokowi itu seorang satria minit, saya luar biasa senang. Jangan dipikir saya tidak suka. Saya sangat senang, sangat bersyukur nanti akan saya tunjukkan kenapa. Dan saya berharap Jokowi benar-benar adalah seorang satria piningir. Ya. Ayo, dia mana Mesu kowe. Tapi nanti dulu, itu saya omongkan nanti dulu. Anda paham dulu apa itu satria piningir. Ya? Jadi nanti Imam Mahdi menandingi Dajjal, tapi dia seimbang. Seperti Barcelona lawan Real Madrid, kadang menang, kadang kalah, tapi seimbang. Sampai nanti datang yang namanya Isa alaihissalam al-Masih. Dia yang bisa mengalahkan Dajjal, tapi setelah itu ada bencana lebih besar lagi yang skalanya jagat raya, tidak hanya bumi. Tolong Anda setiap kali melihat apa-apa, Anda ingat dong perspektif sejarahnya. Kamu itu jangan hidup hanya sehari dua hari, jangan sepenggal dua penggal. Kamu pikir Indonesia itu apa? Kamu pikir Islam itu apa? Mbok mikirnya agak panjang dari Nabi Adam sampai sekarang itu cuma 7000 tahun loh. Sedangkan fosil manusia purba di Mojokerto, di Sragen itu jutaan tahun. Itu air zam-zam masih akan memancar sampai dua setengah miliar tahun. Jadi tidak ada masalah di Mekah sana. Dan jarak antara Big Bang menjadi terbentuknya planet-planet itu juga miliaran tahun tidak karu-karuan. Nanti ketika bumi mulai menjadi teduh, menjadi tidak terlalu panas, mulai dikasih air sama Tuhan, mulai dikasih tumbuh-tumbuhan, kemudian dikasih binatang, kemudian dikasih evolusi-evolusi bermacam-macam, itu jaraknya kan luar biasa jauh. Dan idola kita yang namanya Muhammad SAW itu bukan hidup 63 tahun di Mekah, itu kan casting dia pas di situ. Muhammad itu sudah hidup sejak sebelum ada Big Bang. Dia adalah Nur Muhammad dan karena Allah sangat cinta kepada ciptaannya yang pertama ini, maka Allah kemudian, wah kalau gitu tak bikin alam semesta ini kayaknya asik ini. Terus dia bikin jagat raya, gara-gara dia bikin Muhammad. Jadi Muhammad yang Anda kenal, yang diomongin ulama itu Muhammad ketika main drama di Mekah. Dan itu cuma 63 tahun. Itu pun sholatnya hanya 10 tahun. Selama dari kecil sampai umur 53 Muhammad tidak pernah sholat. Dia bertapa karena dia aslinya orang ini. jadi ke gunung. Karena anak turut pak ibu buyutnya itu blasteran gitu dulu. Jadi oke okay, saya perpanjang. Tapi Perintah sholat itu waktu Isra Mi'raj beliau insya Allah berumur 53 tahun. Jadi dia baru beliau mulai sholat itu umur 53 tahun. Jadi dihitung sampai meninggal umur 63 beliau sholat itu hanya 10 tahun. Jadi Anda yang umurnya masih 30 tahun masih punya jatah 23 tahun untuk tidak sholat. Terus gak perlu jemuan kon. Ya wes Sudah sekarang topoi kon ya gitu. Loh itu Rasulullah masih lumayan sholat 10 tahun. Emang Nabi Isa pernah sholat 5 waktu? Emang Nabi Musa pernah? Nabi Harun, Nabi semua Nabi yang lain tidak pernah melakukan sholat lima waktu. Karena sholat lima waktu itu aturan teknis, juklak juknisnya dimulai pada waktu Isra Mi'raj. Sebelum itu belum ada juknis, ada Allahu Akbar, Asyhadu alla ilaha illallah. Itu itu jelas jenis. Sampai ada aliran gini, ada yang gini, ada yang ono sing ngene, ono sing ngene, ono sing ngene. Ono sing kalau sudah diam gini begitu Allah gini terus gini, Allahnya lewat gini lagi. Ya, gini, gini, gini, gini. Saya setuju yang tidak pakai begini. Yang tidak pakai nuding. Masalahnya tidak punya triji. Anda tidak pernah memikirkan orang yang tidak punya jari-jari. Saya mending mikirin orang yang tidak punya jari-jari daripada mikirin pertengkaran orang yang punya jari-jari. Pasti Allah terharu sama saya, eh dia ngelihat orang yang tidak dilihat oleh orang lain kan gitu. Gitu. Jadi kalau ada ulama mengadakan sidang isbat, ya, ya saya akan milih saya tidak setuju semua yang menuding. Emang boleh diganti begini? Kalau oh, dia tidak punya ini, gini. Atau imam ada imam baru gini Ustaz gimana? Lila fi Quraisyin ila fi mrihlat as Titi titi titi. Pas ini pas tahiyat Mas. Assalamualaikum. Waduh, bingung ini. Ada SMS ini. Di sini Mas. Jadi diganti tangan kiri. <laughs> Ono iki Malaikat guyu. Malaikat ketawa ya sekali itu dok. Digantani tangan kiwa ini. Oh pengaruh arek. Oh alah. Eh? Oh alah, itu makmumnya ya iso diganteni tangan kiwa. Ya nek ngono nek ganteni tangan kiwa diganteni sepele. Lah orang ribut masalah teknis ya Allah ya Rabbi ya Karim. Oke. Saya lebar-lebarkan dikit supaya Anda punya kesegaran. Saya harus kembalikan kembali kepada pohon pokoknya yaitu Imam Mahdi. Nanti setelah setelah ada bencana jagat raya yang terkenal dengan nama Ya'juj wa Ma'juj tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan Rasulullah tidak pernah memberitahukan siapa yang memberesinya nanti. Jadi puncak tragedi kehidupan di alam semesta nanti akan ada solusi besar dan solusinya siapa yaitu saudara tertua kita siapakah saudara tertua kita kan sudah saya omongkan tadi yang sulung siapa dari seluruh makhluk ini Muhammad jadi Jibril sama Muhammad tua mana jadi Jibril pernah datang ke Muhammad Terus Jibril lupa kalau dia itu Gara-gara dia malaikat, Muhammad pas jadi manusia. Terus dipikir Muhammad itu manusia benar. Terus dia kaget kok kamu tidak taklim kepada gua, wahai Muhammad, kata Jibril. Lah, lali sampean. Lu saya lebih tua, ya oh, sampean lalian nih Gimana Jibril kok lupa? Lo iya ya sampean anu yang mbarep ya, ya. lo iya mbarep aku. Saudara sulung ya. Gitu loh. Ini untuk untuk untuk untuk anu untuk sekir-sekirnya. Pokoknya nanti yang beresin terakhir ya ya itu ya Satrio Piningit yang sebenarnya. Karena sampai sekarang umat Islam tidak mengerti siapa sesungguhnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dia kenal hanya Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Aminah, Muhammad ponaannya Abu Talib, Muhammad bapaknya Qasim, Muhammad morotuannya Ali. Tapi kamu tidak pernah tahu Muhammad yang sejati. Kamu pikir dia manusia? Iya, dia berperan jadi manusia. Kamu pikir dunia ini hanya diisi kamu. Yang orang kayak kamu ini kan baru 7000 tahun kok. Itu pun sekarang diperkecil sama Tuhan supaya banyak. Supaya seger. Supaya penduduknya banyak populer. Dulu kan gede-gede. Dulu gede-gede banget lah. Nabi Nuh itu gede, gede banget Yafet itu yang mbahnya orang Sunda, orang Jawa, anaknya Nabi Nuh yang kedua. Itu juga gede, rambutnya agak keriting sedikit itu. Oh, saya pernah ngopi bareng, Rek. itu ya. Ah, nanti apa yang tidak bisa dibereskan oleh Muhammad? Apa yang tidak bisa dibereskan oleh Rasulullah? oh, semua ini cuma dramanya Tuhan kok. Ini skenario loh. Kan gitu loh. Anda jangan terlalu serem-serem amat. Yang penting Anda manja dan cinta benar sama Allah. Dan kalau berdoa, nggak usah ngapalin doa. Karena yang bikin doa kecuali doa dari Al-Quran dan Rasulullah itu nggak apa-apa kamu tiru. Tapi kalau doa-doa yang bukan dari Allah dan Rasulullah, kamu jangan terlalu hafal-hafalkan. Jangan bangga kamu menghafal-hafalkan. Harus orisinal kamu Tuhan, saya terlanjur janji nih sama istri saya nih, aduh, jangan bikin malu aku dong. Ya Allah, aku ini ya Allah, aku masa aku nggak pernah loh beliin apa-apa yang agak mahal istri saya. Kan saya cinta bener sama dia, dia juga setia sama aku, ya Allah, masa sih nggak pernah bisa mau beliin kalung aja nggak bisa, ya Allah, tolong dong, gitu loh. Caranya berdoa gitu. Ya tapi jangan keras-keras. Ntar kedengaran Pak RT dibalang kan. Dunia murah gitu ya. Itu mas. Ya Allah jangan permalukan aku. Saya kan sering pernah cerita tentang para wali ya. Yang pernah saya ceritain ada seorang waliullah di, di Pambusuang di, di Sulawesi Selatan. Orang yang alim, orang yang pendiam, orang yang tidak punya pamrih keduniaan, orang yang mentidakkan materialisme sedemikian rupa sehingga dia diangkat oleh Raja Mandar untuk menjadi ulama sesepuh di sana dan supaya dia tidak diktator memilih seseorang langsung maka pura-pura diadakan sayembara sayembaranya sederhana rakyat dipanggil raja kasih kotak yang ditutupi kain mandar tiga calon ulama sesepuh ini disuruh menebak isinya kotak itu apa. Ulama pertama mengatakan isinya kain mandar. Rajanya senyum karena dia yang ngasih di situ bukan kain mandar isinya. Calon yang kedua mengatakan badik. Raja agak kaget karena memang badik yang ditaruh raja di dalam kota itu. Nah yang ketiga ini imam yang kita omongkan ini. Dia tahu isinya badik. Tapi sudah terlanjur ditebak oleh calon kedua. Terus dia bilang sama Allah, ya Allah jangan permalukan aku dong. Kalau memang kau cinta sama aku, kalau memang aku engkau izinkan untuk memenuhi apa yang diidamkan oleh rakyat Mandar, jangan permalukan aku dong. Dia sudah terlanjur bilang badai, isinya badai. Kalau gitu tolong dong turutin apa yang aku omongkan nanti. Terus Allah, ya wis kono sakarepmu. Ini kan ya. Itu. Terus dia bilang, kosong. Begitu dibuka tidak ada badiknya, tidak ada kainnya, isinya kosong. Gitu loh mas, gitu. Jadi sama Allah itu bilang gitu saya malu dong sama istri saya. Kalau engkau tidak mengabulkan berarti engkau mempermalukan aku di depan istriku kan gitu. Agak maksa-maksa dikit gitu loh. Kayak orang pekalongan tuh loh. mau bayar sekolah, nggak bisa-bisa nggak dapat duit, dagang nggak laku-laku. Akhirnya dia ngancam, pokoknya kalau sore ini nggak laku, berarti besok saya tidak bisa bayar sekolah anak saya. Sudah, saya nggak perlu beri batas, saya minum aja. Judi aja lah. Gitu. Tuhan, uh, panik dia, ya, ya, ya, ya tak kabulkan, ya. kabulkan mas, aku mas. <laughs> ya tentu saja Tuhan nggak kayak omongan saya tadi, tapi kan kita kan apa namanya membahasakan secara budaya kita, bukan Allah itu kayak gitu enggak. Kita tidak tahu Allah kayak apa, tapi terus bagaimana dong ngomong tentang Allah kalau tidak dengan bahasa kita. Sedangkan Allah sendiri berfirman memakai bahasa kita. Ente suruh Allah pakai bahasanya Allah. Mampus lu. Eh, Terus bagaimana cara kita memahami? Allah menyesuaikan diri maka dia robun. Allah yang tegak itu ilahun. Dan kulaudu birobinas binas itu robun. Malikinas itu raja tapi dia mengayomi orang. Terus ilahinas. Jadi pertama aku ini sangat sayang sama kamu maka dia pakai huruf roh. Melengkung begini. Disayangnya manusia. Tapi kamu jangan lupa loh, aku ini bukan hanya pengasuh, aku ini bisa mengasuh kamu karena aku ini raja di raja kamu, malikin nas. Tapi kamu jangan lupa, saya bukan hanya raja, aku ini nggak ada kamu, nggak ada masalah. Kamu saya bunuh semua, saya bikin baru lagi juga ada masalah. Aku ini ilahin nas. Nah, gitu loh, Rek. Dipahami urut-urutannya. Jadi kalau ngaji, dipahami itu. Kul a'udzu rabbin nas gitu ya. Malikin nasnya menggambarkan dia raja, ilahin nasnya menggambarkan gagah perkasanya Allah sebagai individu. Jadi ngaji itu bukan menghafalkan lagu. Ngaji itu mengekspresikan apa yang menjadi pemahaman dia terhadap kalimat-kalimat Allah itu. Nah, melebarnya ke situ. Tapi tidak ada masalah, wong semua pada nggak bisa ngaji kok. Tidak <laughs> akan ditagi apa-apa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, okay. supaya Cak Puji sama Ustaz Nur Somantri menjelaskan. Cak Puji saya kira punya wacana-wacana yang nakal mengenai apa. Sekarang saya singkat begini teman teman sekalian. Dua hal. Kalau dalam gagasan Jawa, pasti Sunda punya dan semuanya juga punya. Kita bisa ambil dari Joyoboyo, kita bisa ambil dari Ronggowarsito. Joyoboyo itu bukan orang Hindu, Joyoboyo itu Muslim, seorang Sii, seorang Syiah. Gurunya ada tiga, satu dari Persi, satu dari Turki, satu dari Roma. Tapi ketiga-tiganya Syekh. Nah, yang dari versi ini yang banyak spiritual, mengajarkan spiritualitas kepada Jayabaya, sehingga Jayabaya kemudian berdiskusi terus dan merumuskan hasil diskusi mereka yang kemudian dikenal sebagai ramalan Jayabaya. Itu. Kemudian sekian abad kemudian muncul yang namanya Ronggo Warsito. Dia merumuskan dengan bahasa yang lebih dekat ke kita. Yang disebut Joko Wingit atau Satrio Piningit atau Rijalun Makjubun itu rumusannya adalah Satrio Pinandito Sinisian Wahyu. Jadi ini syaratnya agak lumayan berat. Satu satria. Dia seorang kesatria. Kesatria itu ya ya pinter, berani tanding, jujur, sportif, penuh cinta kasih, dia berempati kepada siapapun yang dilawannya seperti Sultan Salahuddin menyembuhkan Jenderal pimpinan perang salib. Jadi dia seorang satria, ngerti pokoknya satria ya. Tapi tidak cukup kalau satria dok memimpin. Di tengah keadaan yang rusaknya sudah tidak garu-garuan. Maka dia harus seorang pinandita. Pinandita itu artinya dia dipendetakan oleh kehidupan. Bukan memendetakan dirinya. Bukan menggus-guskan dirinya. Bukan menghabib-habibkan dirinya. Jadi jangan sampai kamu bikin kartu nama dengan kata Ustadz, Habib, Gus. Biarkan orang yang menyebutmu seperti itu kalau memang engkau seorang Ustadz. Nek kon dewe sing nulis itu loh. Ya apa karepmu itu? Kartu nama Gus. Ya apa sih? Kamu sudah orang Yunani, bukan orang Indonesia lagi. Kalau orang Indonesia itu tidak ada ceritanya dia menawar-nawarkan diri. Bener mas? Cobloslah nomor ini kan. Itu dia yang paling bagus loh itu. Wah itu mas yang dimaksud dia. Jadi ada baliho. Ayo Gus, mek sampean sing iso mimpin Gus. itu. Sing gawe jek dhewe. <laughs> Jadi dia kehilangan Jawanya dua kali lipat. Kehilangan satu Jawa aja udah susah. Kehilangan dua kali lipat. Itu berapa spanduk ya? ya. <laughs> Onok menesing. Kini ini ngaku kelambi kayak kaya Bung Karno digawe terwembel, terwembel. Terus ini. Sing diduding itu lo manuk tau apa Ya Allah, itu yang pasang dia sendiri. Makanya saya tersinggung kalau ada orang bikin sepanduk karena mau ada acara saya terus saya dipilih gambar yang gini aku mau manggil temen ini Aku ingin ndodeng ngopo rek? Eh, orang bajing kayak apa ngono lho. Jadi teman-teman sekalian, ini saya ingin yang kecil-kecil begini supaya Anda itu lebih berani hidup sebagai dirimu tanpa embel-embel apapun. Saya manggil beliau Syekh karena kecintaan saya. Bukan feodalisme dan bukan pujian, bukan apapun. Itu karena cinta saya. Tapi kalau gini, saya datang ke Anda, ke kampung Anda, Ustadz Ainul Najib. Ya, bunuh ya. Terus saya pakai peci, pakai serban, pakai gamis. Tidak ada salahnya dilihat, mungkin bagus. Cuman ada satu bahaya. Semua orang yang ada di situ pasti punya kesimpulan bahwa yang pakai peci tadi, yang pakai serban tadi, yang pakai sarung tadi, pasti orang yang lebih pintar daripada orang lain, betul nggak? Iya nak iyo. Lo ini kan calon galak penipuan jenenge. Lo sekarang ini raimu pinter lo sopo. Satu kalau cuma pinter masih lumayan kalau semua orang menyimpulkan bahwa yang pakai begitu itu pasti orang yang lebih alim dan akhlaknya paling bagus di antara yang lain, kan kesimpulannya mesti begitu. Benar nggak? Seandainya benar pun akhlaknya lebih bagus dari orang lain, bolehkah akhlak itu dipamerkan kepada orang lain melalui pakaiannya yang melambangkan akhlak itu? Tidak boleh juga kan? Tidak boleh juga kan? Makanya saya semampu-mampu saya pakai begini ini. Supaya tidak menimbulkan potensi penipuan kepada Anda. Betul enggak mas? Kan ini kan podo kalau pakaianmu, podo. Larang jaketmu kalau itu. Jadi ya Jadi saya tidak punya potensi. Saya mengurangi potensi untuk bisa menipu Anda. Gitu loh. Jadi kalau menipu lebih apa itu? Kalau nipunya lebih sukses kan. Karena tidak pakai itu. Tidak pakai. Iya, bisa juga, bisa juga. Bisa juga saya berlagak tidak pakai supaya saya lebih mudah menipu Anda. Bisa juga. Nah, tinggal Anda nilai. Tinggal Anda nilai saya selama ini menipu Anda di bidang apa, Anda harus harus kritis kepada saya. Dan Anda tidak boleh mendewakan saya, Anda tidak boleh mengiwan falskan saya, Anda tidak boleh menghabib syekhkan saya, Anda tidak boleh mengzaimitin mz saya, Anda tidak boleh memuhammadkan saya, Anda tidak boleh mengesbikan saya. Saya adalah saya, dan saya menjadi saya adalah karena Allah menjadikan saya sebagai saya, dan tidak karena yang lain. Jadi objektif aja. Nah, Satria Pinandita Pendeta itu orang yang sudah tidak punya, nggak kesengsem sama duit. Pendeta loh, pinandita loh. Udah nggak kesengsem, jadi nggak eman. Nggak dapat duit nggak eman, nggak transaksi nggak eman. Gitu loh mas. Nggak dapat gaji nggak eman, nggak ada itu masalah sekunder banget lah. It's not a big deal at all. Gitu loh. Jadi Orang yang sudah pinandita dunia itu sudah kecil, kecil bagi dia. Ada makanan kita nikmati, tidak ada makanan kita nikmati. Kaya membuat kita jadi kuat, miskin menjadi membuat kita jadi kuat. Gitu aja tuh rumusnya. Itu pendeta namanya. Seneng bikin kita kuat, susah bikin kita kuat. Tidak ada bedanya seneng sama susah karena sama-sama bikin kita lebih kuat dari sebelumnya. Enak tau urip kayak ngono. Gitu loh. Dan itu saya lakukan. Dan itu yang membuat saya alhamdulillah sampai hari ini sehat terus lah. Ya mek suarane entek ben bengi ngene iki bunga-bunga. Tapi suara bagus kan semakin rock kan gitu semakin. Ya tadi di tempat Iwan tadi ya bunga-bunga nyanyi bareng aku marek. Wes wes kalau Iwan gue ini kalau aku nyanyi. Jadi saya disuruh nyanyi tadi. Lagak, gak, gak, gak saya gak apal satu lagu pun loh. Kecuali gondol pacu. Ya, selamatan, selamatan. Selamatan nopo raimu kayak ngono kabeh selamatan nopo. Akhirnya nggak bisa diambil keputusan. Saya suruh bunyi apa? Ya, bagaimana mau selawatan sama siapa orang anak-anak oh itu anak-anak muda yang kayak gitu-gitu selawatan apa sama mereka nggak nyambung sama sekali udah pokoknya musiknya bunyi aja gitu akhirnya musiknya bunyi aja musiknya di sebelah sana jauh saya nggak lihat orangnya tapi pokoknya tadi ada musik dari sana udah bunyi aja bunyi bener Ben bunyinya rock lagi dunjak dunjak dunjak lah nyanyi apa ya aku lo salam lah ya gak iso akhirnya terpaksa nyanyi rock aku menunjukkan rahasia hidup saya kalau saya saya artinya seorang rocker Iwan Fals kaget lu cak nu bisa ngerok lho cak mana ngerok celono iso akhirnya saya nyanyi dua lagu, saya, saya sudah lupa lagunya bagian, pokoknya ada musik saya sikat gitu aja. Saya nggak nggak nggak aneh, nggak nggak repot-repot. Ada kemiskinan kita jadikan alat memperkuat diri kita. Ada kekayaan kita jadikan ke, apa, alat untuk memperkuat diri kita gitu aja. Ada kebahagiaan kita pakai memperkuat diri kita, ada kesedihan kita pakai memperkuat diri kita gitu aja tidak ada masalah kita bikin jadi lebih kuat, ada masalah membuat kita lebih kuat lagi. Benar nggak? Puasa bikin kita lebih kuat, buka membuat lebih kuat lagi. Gitu aja. Kok repot-repot. Ono cecek terbuat, waduh. Sial, jari sopo sial, rezeki. Mulai, kok repot. Bismillah rezeki. Itu Jangan percaya sama tanda-tanda itu kan benar tanda-tanda itu, tapi kan kamu bisa merubah tanda itu menjadi kebaikan bagimu. Masa salah? Saya bilang rezeki ya Allah. Kan kamu mah pemurah tinggal begitu toh. Cari pemurah gitu. Ya. Agak gitu gitu dikit asal dalam kamar loh ya. Ojo di masjid kan dua. Ya Allah. Ojo ngono di masjid kan lu kaplok di rumah aja kan. Satrio Pinandito tidak cukup hanya satria, tidak cukup hanya pendita, Dia korupsi tidak ada, tidak ada korupsi. Malah punya nafsu besar untuk untuk menghabiskan apa yang dia punya. Itu pinandito namanya. Ah, kok masih duit? Kok Masih punya duit tidak enak ini? Ah, gigi, gigi. Ya apa jentuh duit barang dia? Ya. Saya dapat uang 10 juta, saya kasih orang 15 juta. Manggel aku. Masa oleh nek 10 juta ini ya tak kayak 15 juta bisa ngono lagi. Pokoknya sama uang saya sombongnya luar biasa. Gitu. Pokoknya bentuknya kayak yang gendeng kan aja macam-macam ya duit karo aku kan. Tak tendang jil. Ya, ayo itu uang 10 ribuan lindung gitu. Ya. Tak tendang. Jangan pikir kamu berharga untuk aku. Kau taat sama aku, aku jadikan kau alat untuk berkah bagi anak cucuku dan semua masyarakat. Kamu tidak bisa mengikat aku, aku yang mengikat kamu. Ya, uang dengarkan baik-baik. Ngono aduh. Loh, gila. Siapa bilang gila? Nabi Sulaiman juga gitu kok. Emang eh, belajar dari siapa saya? Nabi Sulaiman juga gitu tiap hari kayak orang gendeng. Mut, lapo kan ibu? Sama semut ngomong, sama kelinci ngomong, sama kuget-kuget ngomong. Lewat terus ngesang-ngesang. Akhirnya orang gendeng. Loh, kok siapa bilang gila? Kemudian terdengar Daud bapaknya melantunkan suara sabbahalillahi ma fis samawati ma fil ab. Bertasbih kepada Tuhan apa saja semua yang di langit dan di bumi. Kenapa kamu heran aku omong-omongan sama kelinci? Selama hari raya kemarin aku sibuk ngurusin teman mati dan sakit di ICU. Gak sido riyoyo ya aku. Sibuk nang rumah sakit dok. Koma gini wis. Wis istrinya udah panik gak karu-karuan tak datangi. Red. Gak kondo-kondo nek ganti loro. Oh nggih cak nggih cak lu tangi kawan. Langsung dia mau bangun, eh, nggak usah bangun, nggak usah bangun. Langsung bangun mas. Tak marahi, kamu udah bilang-bilang mau sakit sama saya. Oh, enggak, dia caca, caca, Eh, jangan bangun, nanti copot semua dia di di, oh di selang selang, gak karu-karuan. Tiba-tiba bangun dia mas. Dah, kamu gak usah mikir apa-apa. Kamu gak boleh marah sama Tuhan. gak boleh mikirin negara. Negara serahkan sama saya. Sudah saya pikirin. Kamu gak usah mikirin. udah kamu pasrah sama Allah. Supaya kamu boleh. Sekarang udah boleh, Alhamdulillah. Ngomongin apa-apa, Anda sudah memiliki mekanisme sendiri untuk memahami segala sesuatu secara proporsional. Karena Anda tidak tertutupi oleh kepentingan, tidak tertutupi oleh kebutuhan. Anda melihat segala sesuatu dengan kejernihan, dengan kejujuran, karena Anda berada pada posisi jarak yang memang jujur terhadap semua itu. Jadi kalau sekarang kita harus bicara, ini ngomong apa ini Bang Matar? ya atau gini deh gini deh gini aja sebenarnya audien kita yang utama bukan jamaah iya. audien kita yang utama adalah yang tadi ngomong itu nah tapi Bang Matar tidak mengkaitkan secara dialektis keseluruhan KJ ini dengan beliau-beliau tadi itu dianggap band pendamping terus ini band yang sungguhan kan gitu uh, jadi agak repot juga nih saya. Cuman gini aja, sekarang kita kembali ke ilmu dasar aja. Joko Wingit tidak ada hubungannya sama siapapun gitu ya. Tapi kita pahami sebagai fenomena sejarah sepanjang masa di segala bangsa. Jadi setiap bangsa mengalami kesedihan-kesedihan, mengalami ketidakadilan, mengalami kecurangan-kecurangan Kemudian mereka dalam jangka waktu yang cukup panjang mereka tidak menemukan cara untuk mengatasi dan melawan kecurangan-kecurangan itu sehingga mereka melarikan diri kepada harapan-harapan yang datang dari langit. Nah, disupport juga oleh wacana-wacana agama tertentu yang yang juga memang mengalami tidak pernah ada zaman yang tidak mengalami krisis-krisis ekonomi dan pemerintahan ya sejak Namrud, sejak pemerintahan di zaman Nabi Hud, sampai Fir'aun, sampai kapanpun, sampai sekarang kita mengalami krisis-krisis itu sehingga jawaban rakyat sederhana memohon kepada Allah agar menurunkan satria dari langit untuk mengatasi keadaan karena rakyat tidak mampu mengatasi keadaan. Anda nolongin orang di jalan, nyorong truk, nyorong mobil. buat dipakai aja untuk nabung kesucian. Dan saya tidak berpamrilah, saya nyorong saja. Ini lumayan nih saya nyicil-nyicil kesucian kepada Allah. Kan gitu Dengan saya bersih ingin menolong benar. Itu. Dan tiap hari kita mengalami banyak hal yang bisa kita pakai untuk nabung kesucian. Kalau Anda nabung kesucian, teman-teman sekalian, opo rahasianya? Bukan nanti Anda dapat surga. Tidak penting, nanti akan saya ceritakan kenapa surga tidak terlalu penting. Itu akan menjadi investasi bagi Anda di mata Allah. Nanti kalau ada apa-apa yang darurat, Anda pasti akan lebih ditolong daripada orang yang investasinya kecil. Jadi nanti kalau ada sesuatu yang sangat bahaya, yang orang lain mungkin tidak tertolong, Anda tertolong oleh Allah. Karena apa? Karena Anda punya celengan itu tadi. Nah itu nanti dalam momentum-momentum peristiwa hidup kita yang bermacam-macam itu nanti akan terbukti. Mulai sing sergep nabung kesucian ini sing sergep booming sekedar 500 rupiah, 1000 rupiah dan seterusnya lah bersikap baik kepada orang tapi tabunglah kesucian sebanyak-banyaknya. Saya pernah disogok 3 miliar untuk untuk supaya Gus Dur memberi surat izin pulau judi itu saya langsung dikasih 3 miliar dan kalau Gus Dur ngasih surat izin itu lewat saya, maka saya akan dapat 500 juta sebulan. Aku dengan seneng, wah seneng banget iki ana duit tok semene kae Pak. Aku sekolahanku lagi kaji, wah seneng tenan. Ning iki rada gawe susah aku iki aku soalnya iki nek tak terima iki aku engko bingung dhewe iki gek duit ngene iki dienggo sekolah entuk apa ora. Wis timbangane bingung tak suwek wae ya Pak, ya tak suwek. Wek wek wek wonge bingung lho iki ana cek 3 miliar kok disuwek tak suwek. Lho, aja kowe meng aku dhewe gelo aku ngono. Aku nyuwek ya gelo nganti saiki gitu tak oreng-oreng awakku. Aku ngopo to ya kuwi kok tak suwek barang. Lho ngono lho Mas. Ngerti Mas ya? Jadi jangan menyangka saya orang suci, cuman saya berjuang untuk supaya punya kesucian. Sak mampu-mampuku. Dan alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah saya menerima seperti itu. Karena apa? Karena Allah membuktikan kepada orang-orang yang berjihad untuk kesuciannya dan Allah menjaganya dengan cara memberi rizki min haitsu layak tasib. Jadi bukan kok terus uangnya naik wis suci terus Dulu wong wedok ora tertarik ya tertarik. Dulu duit orang ya tertarik, duit orang tertarik. Siapa nak suka duit? Aku suka duit. Cuman untuk menerima itu atau tidak itu masalah lain. Tapi nak aku kon kowe takon aku seneng duit, seneng dia apa? Seneng banget aku duit iki. Top wis senenge wis. Tapi sak seneng-senengku karo duit isih kalah karo perjuanganku nang awakku dhewe untuk memurnikan diri saya. Jadi mati tak belani. Aku wong tirakat kecil. Nek ming nek ming nolak duit semono wani aku ning ya karo gelo. <laughs> Ngerti ya Mas? Jadi manusia gitu loh Mas. Orang juga jadi malaikat. Jauh nanti Anda tidak tahan kalau jadi malaikat. Anda tidak kuat. Setelah itu Anda diem-diem jadi setan. Nah banyak tuh Mas. Mergo kowe wis dadi malaikat ning ngarepe wong akeh, akhire kowe ora tahan wong kowe dudu malaikat kok. Mulane bloko wae karo wong aku ya seneng. Ning untuk saya terlibat di situ, mohon maaf saya punya prinsip lain. Saya punya perjuangan. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya belum pernah kalah untuk soal-soal seperti itu. Orang Indonesia itu tidak hampir tidak pernah punya pengalaman terhadap kemurnian hampir tidak pernah ketemu orang murni. Jadi cara berpikirnya itu cara berpikir dan nalurinya itu naluri yang tidak percaya kepada kemurnian. Jadi angel kok percaya ono wong kok tenanan ki angel, mesti dianggap ono pamriye. Orang kok ngumpulin orang begini tiap bulan ini mesti harus mobilisasi mesti dimaksud apa-apa. Kan begitu. Kadang-kadang jamaah sendiri juga tidak percaya untuk apa tuh gini tiap bulan di mana-mana lagi. Besok ditambah lagi di Surabaya namanya Bang-Bang Wetan. Abang-abang wetan karena sekarang sedang lingsir pengi. Demi turut kidalang. Untuk apa semua? Ya untuk itu. Ya mau cepat syafaat untuk apa? Ya untuk mau cepat syafaat ini. Tidak untuk yang lain. Jadi begitu selesai mau cepat saat, masa faat ya kita pulang, terus nanti bulan depan kita ke sini lagi. Ya itu ya memang untuk itu, tidak untuk mobilisasi, tidak untuk ngincer kekuasaan, tidak untuk ngincer apa-apa dan orang tidak percaya. Yang sekarang harus dipopulerkan justru adalah yang punya pamrih punya pamrih. Kalau kampanye politik itu kan jelas ngomong kedaulatan ngomong rakyat kesejahteraan ini janjani lah mengharap golek duit duit okay. Itu malah dipercaya. Tapi kalau yang begini malah nggak dipercaya. Jadi saya ini orang yang tidak dipercaya di Indonesia ini. Dan itu kemudian ternyata setiap orang kayak menunggui. Ah apa ya iya no, cak nun kaya orang pamri. As, bregedes, nggak mungkin. Jadi ketika saya menjawab sesuatu, itu orang juga tidak bisa memahami sesuatu itu sebagai sesuatu. Jadi orang itu terbiasa mencari udang. Kalau dikasih tahu batu, itu dia tidak bisa nerima batu karena dia selalu cari udang. Ini maksud saya. Ya? Karena setiap pengalaman bangsa Indonesia itu ada udang di balik batu. Wong nolong we ada udang di balik batu. Parpol-parpol nggawe posko di tempat gempa ada udang di balik batu agama-agama tertentu nolong orang yang kelaparan ada udang di balik batu. Pemerintah ada udang di balik batu. DPR ada udang di balik batu. Jadi kita tidak pernah punya pengalaman selain itu. Kabeh dong ini ya. Sambatan dua banget cak ngene ngene ngene ngene bojoku ngene anakku sarap lahir aku rung duwe penggawean ngene ngene ngene ngene ngene ngene ngene ning ora nyebut jenenge sapa. Jur tak balas. Mas, mas atau mbak atau siapa, saya tidak tahu. Kalau sampean sebut nama sampean, kita bisa mendapat tiga manfaat. Satu, ngirit pulsa. Jadi aku tidak perlu takon jeneng musopon, juru kok bales menaik lah ngirit telungatus kilo Kue telung telungatus, aku telungatus. Nomor loro, aku ya lega hatiku jelas tau sopo sing tak omongi nomor loro. Nomor telu kita juga menjadi tidak disalahkan oleh prinsip silaturahmi. Itu. Wes tak jelasin nunjuk jawab. Maksudnya lebih piye sih? lo ya maksudnya ya kuwi mau. <laughs> Saya di SMS dari Mandar, Cak Mas Halim Hadi datang dan oleh teman-teman di antar ke rumah saya untuk nginep di rumah saya. Terus tak balas ya alhamdulillah ya iso isone dayoh ki ya di hormati digo lah gitu, dihormati sewajarnya. Balas Balesi maksudnya lebih sih saiki? Kok maksudnya gitu Ya, ya itu ya gitu deh. Ini masalah kecil. Nanti kita tingkatkan. Gusmus pentas pakai Sardi, moco puisi, pakai ngeletak, pakai duduk, pakai berdiri, pakai macam-macam. Sampai banget lah. Kalau Anda nonton videonya apik banget Gus Mas Pentas. Begitu selesai pentas, dikerubungi wartawan ditanya, Gus maksudnya pentas tadi itu apa? Loh ya gue mau. Jadi <laughs> Gus Mus frustrasi sampai hari ini oleh pertanyaan itu. Lihat terus piye lagi kita mau pentas terong jame. Eh. Begitu selesai itu tadi maksudnya apa? Lu terus piye to iki? Kiai Kanjeng keliling kenduri cinta apa segala macam ditakoni. Cak sebenarnya maksudnya acara kenduri cinta ini apa? Lu ya kenduri cinta. Enggak. Misinya. Lu ya kenduri cinta. Lu piye sih wong wong iki? Nah, itu karena apa? Karena dia tidak percaya kepada kemurnian. Maka saya tidak pernah dipercaya di Jogja tidak pernah dipercaya. Karena mereka tidak percaya bahwa saya murni. Itu. Nah, ini contohnya banyak sekali. Banyak sekali. Kan ada di rumah sakit jiwa itu, Pak Pujo, kan ada di rumah sakit itu jenis sakit yang konslet. Jadi ketemu Pak Pujo jam 6 pagi, halo, kenalkan nama saya Ainun, saya aslinya dari Katipiro, gitu kan, Riz. Wis engkau Terus dia ngerokok meneng. Kok Pak Pujo lihat meneng, "Halo, kenalkan saya Ainun, saya dari sedih Ngono saya yang turun puluh limo? Nah, orang Indonesia ini Anda titani wis. Berita koran, berita TV titenono kuwi. Titenono sing konsulat juga banget. Baku sininya baku pokoknya Bian di di format piye, di setup piye. Yo presiden ono gempa ono tsunami di Pangandaran ini sarannya, instruksinya evakuasi tetap harus dilanjutkan. Terus yo ya ra ono Mas uang itu naik ngelih rasa kok perintah mangan. Ya mesti golek-golek pangan dewe. Nek ana mayat sing isih gletak kaya ngono ya mesti wae dievakuasi langsung rasain terus di presiden. Kowe iki ke presiden ini untuk sesuatu yang lebih besar, yang lebih cerdas. Anak instruksi kaya ngono kuwi lara perlu presiden toh. Heh? Coba yang ngiseng do cewek. Lho iki iya, iki. Iya, iya. Heh? Lah ngono dadak ngangkat presiden menggo cewek wae ya mesti wae sing ya cewek. Kalau ada mayat berkelimpangan ya mesti dievakuasi ndak perlu diinstruksi presiden. Kuwi saking orang ngertine, saking kosonge, saking konslete. Dunia sedang bergolak. Hizbullah memberi pelajaran besar kepada Amerika dan Israel. Israel lupa bahwa Hizbullah itu tidak tampak. Anda itu bisa menang kalau musuh Anda jelas. Begitu musuh Anda tidak ada identifikasinya, Anda kalah mesti. Pasti salah perhitungan. Dan itulah kegembiraan kita, rasa syukur kita karena Anda ini tidak bisa ditembak. Karena Anda murni. Arab gawe opo? Kue. Kumpul ini untuk bikin apalan, tidak ada, mau ditembak bagaimana. Jadi mereka tidak mengerti, wong oh, mereka mengertinya udang kok. Padahal ini lah batu toh. naik udang harus dibahandem yang watu ayo gelut tapi ya udang musuh watu. Ah, mesti udang udangnya. Kan gitu. Anda kan batu, artinya Anda batu ya batu, tidak ada udangnya di balik batu itu. Gitu eh, saya mohon kita punya kemurnian. Saya mohon kita mempertahankan kemurnian. Kemurnian itu apa sih? Ini loh, Rek Kemarin di Padang Bulan apa di mana ya? Di Jakarta apa di mana saya? Gini loh. Jadi berkatalah kepada dirimu sendiri. Aku ini orang tidak baik. Maka pekerjaanku yang terpenting adalah membuat kebaikan. Apa sebabnya mergo aku iki wong ora apik. Ngerti ya? Maka pekerjaan saya adalah bikin kebaikan. Saya ini orang yang tidak murni, maka saya akan berjuang untuk memurnikan diri saya. Saya ini orang yang jahat, maka pekerjaan saya adalah menghindari kejahatan sebisa mungkin supaya saya tidak semakin jahat ngono lho, Rek. Ngerti maksudnya ya? Itu pedomannya lebih bagus ora kok njuk alim banget Koyoran duit jajah atau sidik sithik oh, ngono kae, itu bahaya kalau Anda merasa sudah beres alim. Khusuk itu bahaya. Itu sebab Anda tidak akan terdorong untuk menciptakan kehusukan dan kebaikan. Banyak ulama-ulama, habib-habib, kiai-kiai yang sudah yakin bahwa dia benar dan pasti masuk surga, sehingga dia tidak terdorong untuk berakhlak baik sehari-hari. Wong wis jelas masuk mlebu kok. Ambak aku ngampleng nonyo raimu ya aku tetap mlebu swarga. Jadi tidak terdorong. Nah dengan rasa kita bersalah, rasa jahat, nek coro jawane bisa rumongso gitu ya. Maka kita